وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد Kita lalui dua sifat dari sifat lazimah Zatiyah asliyah lahad yang berlawanan yaitu al-hams dengan al jahar hams dengan jahar. siapa ingat definisi hams definisi hams secara bahasa khofa samad atau lirih pelan ya. istilah secara istilah hmm? apa terus atau karena terbukanya pita suara, dua pita suara sehingga samar terdengarnya. Atau jaroyan kethir kathir minal hawa mengalirnya kebanyakan dari hawa nafs ya di hawa in nafas udara, nafas. Kebanyakan mengalirnya nafas. Gitu. Jadi kebanyakan dari nafas kita itu mengalir menyertai pengucapan huruf tersebut itu hams. Hmm. Adapun jahar tentunya kebalikannya. Ya. Sehingga secara bahasa maknanya zuhur wali alam jelas sebagaimana hamas sama maka jahar kebalikannya hmm. itu jelas terang dikarenakan inhibat kathiru lihawa in nafas ya. tertahannya kebanyakan dari nafas kebanyakan ya, nafasnya ini tertahan sehingga apa karena kebanyakan nafas tertahan berarti ada sedikit ya nafasnya yang mengalir. Maka yang sedikit ini yang mengalir sedikit ini la yadur. Tidak mengapa. Ya. Dikarenakan tadi jahar itu inhibat kathirin lihawain nafas. Tertahannya kebanyakan dari nafas udara nafas kita. Kebanyakan yang tertahan sehingga ada sedikit di sana yang mengalir maka yang sedikit yang mengalir ini tidak mengapa jadi tidak harus total ya tidak harus total bersih dari nafas enggak menunjukkannya ada sedikit seperti apa stidal al ya otomatis ada sedikit tapi yang sedikit ini lah yadur ya. bukan berarti dia huruf hamas tidak tapi kalau hamas tadi kebanyakan kebanyakan dari nafasnya itu mengalir disa as ya, af kebanyakannya mengalir ya. sebaliknya jahar kebanyakannya tidak mengalir menunjukkan tadi ada yang sedikit dia mengalir dan al atau zai az ya. cuma apa sedikit tidak banyak mengalirnya ini tidak banyak karena apa karena kebanyakannya tertahan itu jahar. Ya. Oleh karenanya tadi ketika kita temukan ada di antara huruf jahar yang juga mengalir nafasnya tetapi sedikit la yadur ya, tidak mengapa kecuali kalau mengalirnya banyak rupanya dal ya mengalirnya banyak seperti dha hafiz umpamanya hafiz hafiz jadi hafiz itu berarti salah karena apa? banyak mengalirnya di situ bukan sedikit dan yang lainnya yang ketiga syiddah untuk hurufnya siapa yang hafal huruf hamas huruf hamas apa saja hurufnya fahathahu syakhsun sakat yang masyhur aja. Ya, di sini banyak yang dibalik-balik. Ya. Di sini dibalik sakata fahathahu syakhsun. Ya, harusnya apa? Fahathahu syakhsun sakat itu yang masyhur dalam kutub tajwid, dalam kitab-kitab tajwid. Diringkas dengan fahathahu syakhsun sakat. Maka sisanya yang 18 atau 19 tergantung dia berpendapat 28 atau 29 huruf termasuk huruf jahr yang ketiga itu syiddah secara bahasa bermakna kuat ya. secara bahasa maknanya kuat dan jahar kemarin ada yang menyebutkan dalam penggabungan huruf Siapa yang hafal penggabungan huruf jar? Ada yang hafal? Huruf jar kan tadi selain huruf hamas. Ya. Di antara problem tajwid ada yang menggabungkan apa hurufnya selain fahathahu syakhsun sakat aduma waznu qari'in di ghaddi jiddi tarab itu terkumpul dalam kata itu yang 19 huruf tersebut Yang berikutnya syiddah tadi secara bahasa bermakna kuat. Dalam ayat disebutkan ushdud bihi azri. Bermakna yaitu perkuat. Maknanya kuat, usdud, syiddah. Adapun secara istilah tajwid syiddah kata penulis di sini ibaratun an luzumil harfi limakhrajihi wa habsi sauti min ayajriya ma'ahu syiddah adalah ungkapan ibarat an luzumil harfi limakhrajihi dari tetapnya huruf tersebut berada pada makhrajnya tetapnya huruf tersebut berada pada makhrajnya wa habsis sauti dan tertahannya suara min ayyajriya ma'ahu dari mengalir bersama huruf tersebut mudah katanya syiddah itu inhibasu jarayani sauti inhibas jaroyani saud tertahannya aliran suara ya, tertahannya aliran suara yang disini disebutkan tadi wahabsi sauti min ayajriya ma'ahu tertahannya suara dari mengalir bersama huruf tersebut dari karena inhibas jaroyani saud tertahannya aliran suara kalau Hamas apa? Bersama aliran udara atau nafas. Kalau jahar tertahannya aliran udara atau nafas. Ya. Kalau ini tertahannya apa? Tertahannya suara. Bedakan. Kalau udara nafas. Ini tertahan suara. Ya. Tertahan suara karena tentunya nanti jatan atau natijata ghalaqil makhraj likuatil i'timadi alaih dikarenakan tertahan makhrajnya karena kuatnya sandaran huruf tersebut terhadap makhrajnya kuat sandaran terhadap makhrajnya Ya, sehingga otomatis dikarenakan kuatnya sandaran huruf tersebut terhadap makrojnya tertahan suara. Ya, tertahan suara, bukan udara, bukan nafas, tapi suara. Wa hurufuhu atau hurufuha dan hurufnya tamaniyatun ada delapan yajma'uha qawluka terkumpulkan dalam ucapanmu ajid qotin bagat ajid qotin bagat hamzah jim dal qaf do ba kaf ta antum perhatikan di sini huruf-huruf syiddah huruf-huruf syiddah kebanyakannya huruf apa? Dari macam yang pertama. Hmm? Dari macam yang pertama, hams dan jahar. Huruf syiddah kebanyakannya dari huruf apa? Hmm? Dari huruf jahar. Ya. Yeah. Ada di situ dari huruf hamas, huruf syiddah? Ada. Ada berapa? Ada dua, apa saja? Kaf dan ta. Ya. Kaf dan ta. Ya. Sehingga kebanyakannya huruf syiddah ini huruf apa? Jahar. Ya. Huruf syiddah adalah huruf jahat baik tapi ternyata ada dua yang ikut nimbrung di situ dari huruf hamas ya, masuk pada huruf syiddah Jadi bisa difahami kawan ya. kebanyakan huruf syiddah adalah diambil dari huruf-huruf jahar karena kenapa karena tertahan suara otomatis tertahan udara. Cuman telah kita tanbih tadi, kebanyakan tertahannya ini kebanyakan. Ketika ada sedikit yang mengalir la yadur, tidak berpengaruh. Itu dikarenakan tertahannya suara otomatis tertahannya udara. Jadi tertahannya suara beranjak dari tertahannya udara atau nafas. Oleh karenanya kebanyakan huruf syiddah ini dari huruf-huruf jahr Karena jahr tertahan udara, tertahan nafas. Ya sehingga klub cocok dengan syiddah, tertahan pula suaranya. Hanya saja ternyata ada dua dari huruf hamas ya yang dia mengalir udara tetapi tertahan suara ya udara nafasnya ya mengalir tetapi suaranya apa? Tertahan. Iya tidak? Hmm. Tapi kalau yang enam, udara dan suara tertahan seperti di situ Hamzah, a, ya, ba tertahan, ba terhentak sehingga tertahan suaranya tidak ngalir tidak ba ketika ba fathah hamzah sukun ba gitu ba fathah hamzah sukun ba dibacanya dihentak kenapa karena ada hamzah sukun ya. sehingga bacanya ba dihentak oleh karenanya ketika antum bala, e, membaca jilid satu ya, Aisar itu jangan dihentak bacanya jangan ba bi bu pokoknya jangan ba ba ba ya tak tak ta itu menunjukkan adanya hamzah sukun ya kenapa karena dihentak ya diucapkan huruf sesuai dengan berakhirnya suara sesuai dengan sifat-sifatnya ba tidak ba ya tiba ya. dengan lunak sesuai dengan akhir nafas itu suara tersebut huruf tersebut tapi kalau dihentak tadi yaitu adanya hamzah sukun ba otomatis apa si hamzah ini cepat berhenti suaranya tertahan nafasnya pun demikian karena dia digelari termasuk dari dua sifat termasuk dari jahar dan juga termasuk dari syiddah itu hamzah dan juga pula jim ya. dalam jahar dia tertahan udara nafas aj tidak ada aj ya, aj jadi tertahan udaranya demikian pula suaranya aj ada aj nggak bisa ngalir dia suaranya ya. nafas pun tidak suara pun sama sehingga dia digelari dengan jahar dan syiddah itu jim ya nafas yaitu udara dan suaranya tertahan inhibasu jaroyanin nafasi dan juga inhibasu jaroyanin suhud ya, dua-duanya tertahan dal demikian ya, udara nafas tertahan sehingga dia disifati dengan jahar ad tidak ad ad ya, ad nafas udara tertahan demikian pula suara ad tidak bisa ad dipanjangkan suaranya ya. tapi langsung tertahan ad tercekat tertahan si suara tersebut tidak bisa memanjang ya. ajid kemudian qatin ko al iya qof cepat terhenti cepat tercekat dia tidak bisa memanjang al nggak bisa mau dipanjangkan seperti apa pom otomatis dia tertahan suaranya dan juga tertahan udaranya nafasnya tidak ak uangnya ak habis ya bo sama up suara dan nafas terhenti tercekat tertahan dengan cepat kenapa karena kuat santaranya terhadap makhluk ya kuat santaranya terhadap makhrajnya Demikian pula ba, ab, ab, ya, nafas terhenti. Demikian pula suara terhenti, tidak bisa ab, mau kita panjangkan, ya. berhenti secara cepat. Ya, kemudian untuk melihat dua kaf dengan ta, bakat kaf. Ya. Dia disifati dengan syiddah, tertahan suara. Ak, iya dia tertahan suara karena suaranya apa? dengan segera berhenti tercekat tertahan ak hanya saja dari sisi nafas dari sisi udara dia tidak tertahan itu bedanya ya kalau enam sebelumnya ya, udara dan nafas sama-sama tertahan juga ya, sama-sama ya, tertahan juga ya. Tapi ini ada dua yang masuk nyelinap dari huruf hamas dikarenakan dari sisi suara kaf tertahan, tidak mengalir. Hanya saja dari sisi udara, dari sisi nafas mengalir. Ak gitu. Jadi yang tertahan hanya suaranya saja. Nafasnya mengalir. Itu untuk huruf syiddah kaf. Demikian pula ta. Dari sisi suara tertahan Ak tapi dari sisi nafas, dari sisi udara mengalir. At at iya. sehingga dia tidak termasuk huruf jahar iya. tetapi huruf hamas sudah faham ikhwan iya. jadi keumuman huruf syiddah dia huruf jahar tapi ternyata ada dua huruf dari huruf hamas yang menjadi huruf syiddah. Itu ta, diingat-ingat. Ya. Jadi yang tertahan adalah suaranya saja. At. Oleh karena jangan ac. Ya. Ac. Kalau ac itu mengalir semua udara dan nafasnya. Ya. Tidak tertahan. إذا الشمس كورت كورت كورت yang dialirkan nafasnya saja jangan suaranya nafasnya saja ya. kenapa karena dia tadi syidda berarti tertahan suara adapun nafas mengalir ya. itu pentingnya tadi sifat untuk menunaikan huruf tersebut. Baik. Perbedaan antara syiddah dengan jahar. Yang berikutnya yang keempat ar-rakhawatu Rokhawah secara bahasa bermakna alin, lunak, lembut. Secara istilah wahia ibaratun an dha'fil i'timadi ala makhrajil harfi wa jarayani sawti ma'ahum. rokhawah secara istilah tajwid yaitu ungkapan dari lemahnya sandaran terhadap makhraj huruf lemahnya sandaran terhadap makhraj huruf dan mengalirnya suara bersama pengucapan huruf tersebut Sehingga rokhwah ini sebagai lawan dari syiddah. Kalau syiddah inhibasu jarayani saut tertahannya aliran suara berarti kalau rokhwah jarayanu saut mengalirnya suara. Kenapa mengalir suara? Karena di dha'fil i'timadi ala makhrajiha. Lemah sandarannya terhadap makhrajnya. Berbeda dengan huruf-huruf syiddah kuat ba ab iya. tekanannya kuat terhadap makrojnya bo al al ak at iya. sandaran-sandarannya ya. tekanan-tekanannya terhadap makronya kuat itu kalau syiddah tetapi rohwa lemah sehingga kelemahan sandarannya terhadap makronya mengakibatkan suara huruf tersebut mengalir kenapa karena nggak tertahan iya lobak tadi ya ab langsung tertahan tidak ada celah untuk mengalir ya. tidak ada celah untuk mengalir Tetapi roh ini karena lemah otomatis ada celah untuk mengalir turkhawah jaroyanus saud inda mururihi fil makhraj mengalirnya suara ketika melewati makhrajnya karena lemah wa hurufuha sittata asyara dan huruf rakhawah ada 16 kenapa ada 16 bukan 21 ya. karena nanti yang sisanya ya, masuk pada huruf bainiyah sisanya masuk pada huruf bainiyah atau tawassul ya. yang lima saya ya, sehingga huruf rakhawah bukan sisa dari huruf syiddah ya. tetapi huruf rakhawah adalah sisa dari huruf syiddah dan huruf bainiyah huruf tawassul baru ya. 8 ditambah 5 13 berarti sisanya 16. Oleh karenanya huruf rokhawah di sini 16. Bagaimana cara menghafal kok ada 16? Yaitu kita harus hafal terlebih dahulu huruf syiddah dan huruf roh, uh, huruf tawassul, huruf bainiyah. Itu yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tajwid yang dimuat oleh para ulama yaitu kita harus menghafal huruf-huruf ini rokhawah Eh, huruf-huruf syiddah sebelum menghafal huruf khawah itu menghafal huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf tawassul atau bainiyah baru sisanya adalah huruf-huruf rokhawah jadi rokhawah ini sisa dari syiddah dan tawassul tetapi di sini muallif beliau menyebutkan terlebih dahulu ya, karena lawannya ada 16 dan di sini mualaf mengumpul, mengumpulkan dalam suatu kalimat ya yajma'uha qauluka tapi wallahu a'lam kalimat ini anda sendiri belum pernah dengar jadi khawatir salah membacanya di kita kita tajwid yang lain tidak pernah ditemukan kalimat ini baik itu di Tajwid muyasar atau di Syarah Jazariyah atau Ghayatul Murid atau Al-Ail Bayan ya. dan yang lainnya dari kitab-kitab tafsir tidak didapati oleh para ulama mereka menggabungkan huruf rokhawah ini dalam satu kata atau dalam kalimat ya, di sini ada ini khawiz takhir dan selanjutnya itu ke 16 huruf dikumpulkan di sini al-muhim itu ha waw zai ta kho dan dal dan selanjutnya wallahu alam Allah alam beliau mengambil sumbernya dari Kitab apa? Tanya. Kemudian wa baina syadidati khamsatu ahrufin. Di antara syiddah dan rakhawah ada lima huruf. Ya. Yang kelima huruf ini tersifati dengan sifat bainiyah atau tawassut. Disebut bainiyah karena baina syiddati wa rakhawah. Baina syiddati wa ya. Kata orang Arab bain-bain. Kitanya ben-ben. Ya. Bain-bain. Di antara. Ya. Tawassut tengah-tengah. Ya. Itu di antara dan syiddah syiddah dan rakhawah. Tengah-tengah ini. Dia ada yang menengahi, ada wasitnya. Ya, yang tidak memihak ke syiddah dan tidak memihak ke rakhawah. Maka disebut tawassuq atau bainiyah. Dia memiliki lima huruf. Ketika lima huruf ini disifati dengan bainiyah atau tawassuq, ya bainiyah di antara ini. Jadi kalau seandainya ini syiddah ini rekhaw ini tengah-tengahnya disebut bainiyah tawassuq tidak memihak ke syiddah tidak memihak ke rekhaw dan antum ketahui tadi kalau syiddah apa definisinya inhibas saud inhibas saud ya, tertahannya suara. Tapi kalau rokhawah jaroyani Saut, mengalirnya suara. Maka ini bainiyah atau tawasul tengah-tengahnya. Berarti apa? Tidak tertahan dan juga tidak mengalir. Ya. Artinya apa? Tidak cepat tertahan dan tidak panjang mengalir tengah-tengah saja ya. jadi tidak cepat hilang ya. dan juga tidak panjang mengalir kan? berbeda dengan nurkhawah tadi ya. seperti ha ah ya oleh karenanya kebanyakan huruf-huruf nurkhawah itu dari huruf-huruf apa? Huruf nurkhawah kebanyakannya. yang berdominasi huruf apa rokhwa? hmm? huruf rokhwa kebanyakan huruf apa ibu? huruf Hamas atau huruf jahar? Hmm? 16 Pak. Eh, enam belas tadi sudah diambil dua Syiddah Kaf dan Ta Berarti sisa berapa? Sista berapa? Coba huruf rokhawah kebanyakannya dari jahar apa syiddah? Eh, dari jahar atau hamas? Hmm? Ada 16 tadi hurufnya. Sementara huruf hamas sudah diambil dua sebagai huruf syiddah, kaf dan ta. Berarti huruf hamas sisa berapa? 8. Yang 8 ini masuknya kemana? Masuknya ke Rokhawah Berarti banyak huruf apa? Rokhawah ini kebanyakannya dari jahar atau dari hamas? Hah? Sama saja 88 karena 16 tadi. Iya, seimbang. Ya. Hanya saja di situ antum bisa mengambil kesimpulan. Ya. Berarti apa? Seluruh dari huruf-huruf Hamas masuk semua ke huruf-huruf rokhon ya. kecuali kaf dan ta ya. ya. jadi dominannya huruf-huruf hamas ini dia menjadi huruf-huruf rokhon kenapa karena hamas mengalir udara nafas maka rokhon mengalir suara ya. sebagaimana tadi tertahannya nafas sekaligus tertahannya suara. Demikian pula mengalirnya nafas sekaligus mengalirnya suara. Sudah paham? Butuh agak berpikir kalau sifat itu. Iya. Harus difikirkan. Harus jadi. Ya. yang nyeleneh tadi dua saja kaf dan ta teman-temannya yang delapan ya masuk pada lawannya rakhawa ya. dia ikut-ikutan ke apa ke syiddah bersama huruf-huruf jahat. saya paham ya? itu bainiyah atau tawassul baina syiddah wa jadi tidak cepat tercekat tidak cepat tertahan dan juga tidak panjang mengalir tapi di antara itu huruf-hurufnya ada lima lina Umar ma'ruf dikumpulkan dalam kitab-kitab tajwid dalam kata lin Umar lam nun ain mim ra seperti lam al Hmm. al sedang-sedang saja dia tidak cepat tertahan dan juga tidak panjang mengalir tidak al ya. berbeda dengan rokhawah sad as ya, as mengalir tapi kalau lam al sedang dan juga tidak cepat tidak al nggak bisa ya. tapi diantara cepat dan lambat berarti sedang di antara cepat dan lambat bainiyah itu cepat apa kalau cepat apa tadi kalau cepat apa syiddah <laughs> cepat terhenti kalau lambat rokhwa maka bainiyah atau tawasud di antara cepat dan lambat di antara syiddah dan rokhwa tidak cepat berhenti dan tidak lambat berhenti tapi sedang al am ya, an ya. jadi tidak cepat berhenti dan juga tidak lambat berhenti suaranya tersebut jadi di bawah rokhawah dan di atas syiddah di bawah rokhawah di atas syiddah ro juga ar tidak ar tidak ar ya. tidak kita bisa kan remnya ini dia agak ngelos sedikit ya. dan juga tidak blong <laughs> kalau blong berarti apa rokhoh tadi ya. ngawas seperti itu sudah maksud ini artinya tidak normal secara istilah maknanya yaitu jarayanu juzai juzai saud mengalirnya bagian suara sebagian suara ya, sebagian suara saya jadi mengalirnya apa dua per tiga ya, juzai as-saud dua per tiga suara tiga seutuhnya sehingga tawassul atau bainiyah ini fala yanqati' ma'ah sautu kan qita'ihi fi ahrufi syiddah wa la yajri ma'ah sautu kajarayanihi fi ahrufi rakhawa walakin bain bain ya. walakin bain bain bain syiddah wa rakhawa tidak terputus seperti terputusnya suara pada huruf-huruf syiddah dan tidak mengalir seperti mengalirnya suara pada huruf-huruf rakhawah tapi di antara itu di antara syiddah dan rakhawah tidak cepat dan tidak lambat Yang akan sampai sini kok. kurang satu makanya tadi sudah syairnya wallahu alam diambil dari kitab apa <laughs> juga pak kurang satu tak tidak dimasukkan huruf hamas di situ dalam dalam kalimat tersebut tidak dimasukkan ya. huruf iya jadi kurang tepat Oleh karenanya tadi yang Anda sebutkan di kitab kita tajwid yang masyhur tidak dirangkai oleh para ulama tentang huruf-huruf rokhawah ini. Al-muhim huruf-huruf rokhawah tadi selain ajid, qadin, bakat dan selain lin umar. Ya, selain lin umar. Jelas berarti delapan huruf hamas selain kaf dan ta. Iya. Fahathahu syakhsun sa iya kaf dan taknya apa rohawa itu fahathahu syakhsun sa itu masuk ke rohawa sisanya yang delapan berarti dari huruf-huruf jahr apa berarti yang belum masuk hmm? apa sisanya delapan apa yang pertama? Sebutkan. Hmm? Ini ya. Kita sebutkan tadi baru fahathahu sa eh, itu delapan ya. Delapan lagi berarti. Selain Ajid Qotin Bakat dan selain Lin Umar. Apa delapan lagi? Itu lihat dari situ. Zal. Zal. Yang kedua? Hmm? Yang kedua? Zai. Diurutkan saja. Dari pertama. Zal, Zai. Yang ketiga? Hmm? Do. Ya. Yang keempat Vo Bo Vo Yang kelima Ghoin Yang keenam Yang keenam yang hmm? wow wow yang ketujuh ya yang kedelapan Ha sudah fahathahu syakhsun sakat Delapan apa? Yang terlewat. Hmm? Jim belum tadi? Belum. Hmm? Jim syiddah. Jim termasuk syiddah. Satu lagi. Oh satu lagi. Kho kelewat tadi. <laughs> Kho kelewat. Itu delapan. Iya, ulangi dari kho, kho, terus zal, zai, bo, bo, Bo. Eh, ghain waw ya delapan huruf jahar ditambah tadi delapan huruf hamas fahathahu syahsun sa sahabat ditulis sendiri aja dilengkapi ya supaya antum hafal dilengkapi sendiri tulis satu demi satu dari 16 ini ya sehingga kita ketika menyebutkan sebutkan huruf rukhawa ya gampang aja selain ajid kutin bakat dan lin umar <laughs> katanya itu pengen gampang <laughs> selain ajid kutin bakat syiddah selain lin umar rukhawa berarti sisanya 16 ya, ini 16 eh. ini antum sebutkan apa saja dilengkapi kalau bisa dirangkai biar gampang ya dirangkai dari awal dari tha. Iya, karena hamzah dan ba, hamzah dan ba termasuk huruf syiddah tadi. Ya, ta termasuk syiddah berarti mulai dari tha. Ya, huruf rokhawah antum tulis dari mulai dari tha.